mohon penafsiran dari Syekh tentang lapa kata kulut itu tentang kata kulut saya ingin menanyakan secara gamblang itu supaya ditafsirkan kemudian untuk masalah murid ini masalah murid itu dengan bid'ah kata bid'ah dan kalau kita menghina sunnah kali boleh pun Islam bukan sekedar mengajarkan tetapi dengan adatul ya Namun ya. daya tarik umat lain Dan kalau mau ditafsirkan dengan Ya, dari tengah. Dari tengah, itu. kalau ini yang tadi saya sampaikan, pastinya temanya adalah uh, atau dia Ya, Jadi apa yang disampaikan itu uh, orang sudah siap dengan eh, materi-materi yang lain, mungkin dari dari juga. Kalau sekarang ini dalil yang dipakai kebenaran diri sendiri saja. Satu yang kedua, tadi sudah mengatakan masalah tapi hanya dari sisi hanya satu satu saja tidak membuka masalah-masalah yang lain dan tadi misalkan mau ini ini tidak dikaji dari masa masalahnya dari kata Yasinah misalnya ini kenapa tidak bicara tapi masalah masalahnya kalau itu toh bicara tentang masalah masalah tapi hanya eh, apa maksud kita ini sikap ekstremisnya ini mohon untuk berada dalam hal ini apalagi kalau kalimat dengan kritik Pak ini jelas-jelas ini berlawanan dengan tata eh, hikmah maulid yang sama dan keadaan tadi hal kita semuanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, sebelum dijawab, eh, ada di sini ada beberapa saran dan masukan dari para peserta sekalian dan insya Allah saran dan masukan ini juga akan kita tampung untuk nanti kita mengadakan event-event yang lebih menarik lagi tapi tetap dalam rangka korban energi atau itu dapat berdiskusi lebih terbuka lagi dan memang hari ini bagaimanapun jumlah tema besar kita adalah silaturahmi silaturahmi berikan kesempatan pada Ustaz Hakim untuk menjawab sesi terakhir dan Alhamdulillah uh, saya mengucapkan terima kasih pertama-tama karena ini menunjukkan uh, berhasilnya majelis ini insyaallah taala karena bangkitnya saudara insyaallah dan akan menggali dengan sendirinya nanti pulang ke rumah yang ada kitab sekian tentu kan akan membaca tidak hanya ngomong saja akan baca dengan demikian ini adanya penggalian ilmiah alhamdulillah Alhamdulillah yang kedua, yang kedua, yang kedua, yang kedua, kedua. Ya, e, perkiraan saya mungkin agak salah karena e, tema, tema, tema e, judul masing-masing adalah e, akidah ya. E, tentang akidah tentu lawannya menjadi syirik akan bicara tentang asyirku billah akan bicara tentang tauhid lawan tauhid adalah syirik itu yang dibahas kita berbicara mengenai uh, sunnah sunnah tentu yang menjadi lawan bagi sunnah senantiasa adalah bid'ah. Dan mau tidak mau akan berbicara ke sana, tidak dapat tidak. Karena itu lawan dari sunnah. Jadi bukan soal siap atau persiapan. Saya bukan untuk kita bukan untuk berdebat dalam arti tidak. Ini kan awal dari pertemuan kita untuk membahas itu. Kalau untuk bahas kita bahas, ya tentu perlu duduk bersama atau kita bertemu, kita membahas secara ilmiah, bukan musuh-musuhan atau tantang-tantang. Tidak, tidak demikian, tidak bahasan. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya saya waktunya habis. Tadi Pak Pak duduk, duduk. Enggak. Iya, sudah selesai. Karena tadi habis. Nanti nanti habis asar antum ngomong sama ana. Ah, antum habis asar kita ngomong atau pulang sama-sama sama ana. Gitu. Iya. <laughs> atau lain waktu kita ketemu. Ini saya mau jelaskan. Bagus, antum bebas. Saudara bebas bicara apa sih bebas. Saya di sini bukakan untuk mau bantah mau bebas. Ini alhamdulillah majelis seperti ini meningkatkan ilmiah begitu. Sehingga kita perlu mengadakan pertemuan-pertemuan yang akan datang yang lebih dalam lagi gitu. Ya kan? Ada yang memang tidak bisa kita harapkan semuanya setuju tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang ada yang setuju begitu. Ya? Jadi yang saya saya saya saya mau dudukkan di sini per, pertama bahwa pembicaraan kita adalah khusus pembicaraan saya mengenai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu berhadapan dengan bid'ah. Oleh karena itu disinggung mengenai bid'ah. Adapun soal saudara tidak setuju, saudara bisa bawakan tidak setuju, tidak jadi masalah hal seperti itu. Untuk membantah silakan, tapi pembahasan yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi, lebih mendetail lagi, lebih uh, yakni pembacaan dari kitab pemandangan para ulama itu memerlukan majlis tersendiri, majlis ter, tersendiri. Jadi enggak ada di sini di perangkap atau apa nggak ada ya kan saya kira nggak seperti itu. <laughs> apakah makanya hendaklah kita bersikap ya ini apa namanya uh, bebas bebas maksudnya bebas tidak ada terikat ya ada apa saudara bebas saja bebas. Adapun pembahasan ilmiah di lain waktu boleh saja boleh saja kita ketemu dalam bahas ilmiah atau dalam majelis uh, eh, seperti ini maka kita akan bahas pertanyaan selanjutnya. Ah, juga singgungan tadi tentang tentang Maulid uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat pembicaraan mengenai Wali Songo. Apa benar Wali Songo itu kali Kalijaga apa yang lain demikian? Kan kita perlu pe, pe, riwayat yang sah atau tidak. Dan itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti. Kalau salah harus kita tolak. Kalau bertentangan dengan sunnah harus kita tolak.